ورسوله أفضل العالمين أما بعد Insya Allah di malam hari ini kita kembali meneruskan al membaca kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad as sadhan hafizahullah taala yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah seharusnya diketahui dan dilakukan oleh seorang muslim fadlan an talibil ilm kita telah mengambil empat perkara arba'atu umur mushtarakah la buddha li talibil ilmi minha fi jami'i turuki tahsilihi lil ilm kita telah bersama-sama membaca membaca beberapa poin atau empat poin yang di situ tidak ada perbedaan antara seorang muslim dengan seorang talibul ilm di dalam perkara-perkara yang dapat mengantarkan seorang talibul ilm untuk bisa mencapai maramuhu kay yablugha al-maram. al artinya al keinginannya, tujuannya. Perkara pertama adalah doa dan ini telah lewat. Yang kedua adalah al-ikhlas fil maksad. Begitu juga yang ketiga ijtinabul ma'asi dan yang keempat kira atau siaril ulama. Maka Poin yang kelima. Qala al-muallifu rahimahu hafizahullahu taala al-amrul khamisu. Perkara kelima yang harus dilakukan atau diketahui seorang talibul ilm adalah kiraatu ba'di kutubi adabit talab kiroah, kita membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan adab dalam kita menuntut ilmu. Tilkal kutub allati sunnifat li talabatil ilmi hatta ya'rifa talibul ilmi wal mubtadi' fi talab kaifa yata'addab bi adab talabil ilmi fi hudurihi li majalisil ilm. Kutu-kutu tersebut, kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang ditulis dalam rangka bagaimana para penuntut ilmu asyari itu mengetahui, memiliki adab bagaimana dia seharusnya beradab dalam men, me, me, apa namanya menempuh jenjang atau marhalah talabul ilm bagaimana dia memiliki beradab pada saat menghadiri majelis ilmu bagaimana dia juga harus beradab dengan masyayikh ilm disebutkan di sini wa fi hudurihi inda masyayikh ilm wa ma'a akranihi adab bersama seorang talibul ilm bersama rekan-rekannya. Kita mengetahui pentingnya permasalahan adab, permasalahan akhlak. Al Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku ini diutus innama. Di situ ada makna pembatasan. Hanyalah aku ini diutus dalam rangka menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Ini adalah akhlaknya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini adalah sifat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji menyebutkan bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu benar-benar di atas benar-benar memiliki sebuah akhlak yang mulia. Aisyah radhiyallahu anha su'ilat an khuluqihi alaihi salatu wassalam faqalat kana khuluquhu al-Qur'an. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya bagaimana sih akhlaknya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka dijawab dengan jawaban yang singkat tapi padat maknanya karena khuluquhu al-Qur'an akhlaknya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itu kalau mau tahu akhlaknya ya Al-Quran itu. Menunjukkan ketinggian dan keluhuran dari akhlak Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang dimana beliau, Lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang dimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu adalah suri teladan bagi orang-orang yang memang mengharapkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan hari akhirat pembalasan al-jaza di yaumul qiyamah. Ba'du salaf sebagian salaf itu mengatakan uh, al-ilmu bila adab kanarin bila hatab sur'ana ma tadhab ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa bara. Sur'ana matadhab, artinya kalau api tidak ada bara, ya begitu cepat akan hilang. Begitu juga dengan permasalahan ilmu. Ilmu tanpa adab akan segera sirna ilmu ini. Artinya ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu, kita tentunya saat belajar telah beli ilmu menginginkan bukan sekedar ilmu tapi ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya karena <clears throat> orang kafir itu ada yang hafal Al-Quran. Mubtadi'ah hafalannya luar biasa. Hadis-hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mereka pun ada hufad. Tetapi yang dimaksud dengan di sini ilmu yang tidak memiliki adab yang akan segera sirna dan hilangnya adalah ilmu yang bermanfaat, al ilmu nafi. Makanya Ar Rasul alaihi salatu wasallam sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Rabbi zidni ilma. Yang dimaksud dengan sini ilmu adalah yang bermanfaat. <clears throat> Begitu pentingnya masalah adab ini sehingga sudah selayaknya bagi seorang talibul ilm itu banyak-banyak membaca kitab-kitab yang membahas atau yang ditulis yang kaitannya dengan bagaimana dia berada bersama syekhnya, bagaimana dia berada bersama al khalik sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia berada bersama An-Nusus dengan dalil-dalil, bagaimana dia beradab dengan sesama rekannya. Bahkan di situ ditulis kitab-kitab atau sebagian risalah dikhususkan tentang bagaimana adab dalam khilaf. Adab fil khilaf, bagaimana kita memiliki adab saat kita berselisih pendapat yang dimana perselisihan ini memang para ulama sejak zaman dahulu kala telah berselisih. Ulama ahlu sunnah wal jamaah telah berselisih. Kita harus memiliki adab terhadap mukhalif dalam permasalahan seperti ini sehingga dengan ini eh, dia dapat menempuh perjalanan perjalanan atau eh, apa namanya bahtera marhalah talabul ilmnya ini dengan yang semestinya memiliki akhlak yang mulia wa ladzi yanbaghi li talabil ilm an yatahalla bil akhlaq al karimah untuk berhias dengan akhlak yang mulia Orang awam itu lebih cenderung mengikuti seseorang bukan dengan ucapan, tetapi dengan perbuatan. Maka pertama kali yang dilihat oleh manusia itu bagaimana orang ini dalam bertingkah laku. Dan ini pula yang dahulu para salaf pun, bagaimana kita mengetahui dalam kitab usiar, sejarah para ulama saat memulai Pertama kali talabul ilmu itu adalah tidak mengambil hadis. Ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad, Yahya ibnu Ma'in, dan yang lainnya. Pertama memulai saat belajar itu tidak mengambil ilmu hadis, tapi melihat bagaimana guru-guru mereka, masyaikhuhum, itu dalam hadihim, wasamtihim, wa akhlakihim, bagaimana para ulama dan guru-gurunya itu berakhlak, berbuat, bahkan berjalan, duduknya pun ini dilihat oleh mereka. Diambil dulu adabnya, baru kemudian ilmu. Karena sungguhnya ilmu atau adab pun bagian dari ilmu. Wa kaifa yu'allimu man yajhal dan juga bagaimana adab dia nanti akan mengajari orang-orang yang tidak tahu, yang bodoh, yang jahil. Wa kaifa yata'amal ma ahli baitihi, bagaimana dia bermuamalah dengan saudara-saudaranya, bapak dan ibunya di rumahnya. Wahakadha. Fakutubut talab taftah lil insan abwaban kathirah minal khair. Maka kitab-kitab dalam permasalahan at-talab, adab talabul ilm ini membuka bagi manusia pintu-pintu yang banyak dari kebaikan. Wa minha ala sabilil misal. Beberapa kitab yang ditulis dalam permasalahan e, adab talabul ilm adalah salah satunya al-jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Ini kitab yang dikarang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Wakada tadkiratus sami' wal mutakallim. Begitu juga kitab dengan unwan tadkiratus sami' wal mutakallim. Libni Jama'ah Al-Kinani. Wa kutubun ukhra kathiratun fi hadal mabhas. Dan kitab-kitab lain yang telah ditulis dalam permasalahan ini. Di zaman kita sekarang termasuk salah satu kitab yang terbaik dalam permasalahan adab talabul ilm adalah yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid Hilyah talabul ilm dengan syarahnya yang disyarah oleh Syekh al Utsaimin kitab kecil tapi luar biasa bermanfaat dalam permasalahan ini. Taib. Kemudian yang keenam, al amr sadis. Perkara keenam yang harus diketahui, harus dilakukan oleh seorang talibul ilm adalah mujala satu al mutamayyiz fi hifdhihi wa fi fahmihi wa fi qiraatihi. Ini penting ya ikhwah. Mujalasah artinya berkawan, berkumpul dengan orang-orang yang mutamayyiz, yang memiliki kelebihan bukan sekedar masalah eh, kepintaran tapi dalam berijtihad, dalam hafalannya, dalam pemahamannya, dalam kiroahnya. Ini sangat membantu seorang tolebul ilm untuk memecahkan sekian banyak iskalat fi sayrihi fi talabil ilm. Kalau kita duduk bersama orang-orang yang kondisinya seperti ini, minimalnya kita akan terpengaruh. Apabila kita duduk dengan seorang yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh, maka kemungkinan besar untuk kita, kita terpengaruh ini ada. Dan ini pula yang disabdakan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, Innama mathalul jalisi salih wal jalisi saw permisalahan permisalan kawan atau uh, lingkungan atau teman yang baik dengan teman yang buruk <clears throat> itu permisalah permisalannya kahamilil misk wa nafikhil kir seperti orang penjual minyak wangi dengan orang pandai besi Amma hamilul misk imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Ini permisalannya orang kita memiliki kawan atau memiliki atau pergaulan kita yang baik itu adalah perumpamannya seperti orang penjual misk, penjual minyak wangi. Ini akan terasa sekali kalau kalau e, bagi yang mungkin pernah di Jaziratul Arab terkhusus kita banyak jumpai di Al-Yaman itu penjual minyak wangi coba disebutkan di sini oleh Rasul alaihi wasallam wasalam imma yuhdiyaka Kemungkinan pertama adalah dia akan memberikan hadiah atau engkau membelinya, minyak wangi ini, atau minimalnya engkau mendapati dari dia ini aroma yang yang enak, aroma yang segar. Nah, ini kalau kita lihat para penjual minyak wangi, anak melihat memang kebiasaan seperti itu ya entah mereka karena promosi atau apa sering kemudian berjualan itu ada orang lewat tafadhal ya akhi dikasih gratis dikasih hadiah suruh kita nyoba atau mungkin sebagian di sini pun insya Allah ada insya Allah seperti itu dapat apa dapat minyak wangi dapat aroma yang zen atau kita membeli minyak wangi membeli minyak wangi berarti ya suatu yang yang enak tidak ada minyak wangi namanya minyak wangi secara umum ya baunya walaupun satu dengan lain selera berbeda tapi secara umum namanya minyak wangi itu ya sesuatu yang enak atau minimalnya tidak dikasih ataupun tidak kita membeli kalau kita berada dekat orang ini kita mendapatkan bau yang semerbak aroma yang enak semuanya untung kita berdekat dengan orang penjual minyak wangi itu kita tidak ada ruginya Ini permisalahan jalis as-saleh. Kawan yang baik. Adapun amma nafikhul kir imma an yuhrikak au imma an yuhrika saubak wa imma an tajida minhu rihan khabisah kalau antum tahu bagaimana seorang tukang besi, Nafih, Nafih Al-Kir ini yang meniupkan ya tukang besi lah. Kalau kita dekat-dekat dengan tukang besi, antum bisa mengetahui bagaimana pandai besi ini membuat besi. Kita ada kemungkinan bagaimana api yang menyala. Ada kemungkinan baju kita terbakar. Ini sudah suatu risiko saat kita berdekatan dengan orang seperti ini atau minimalnya mendapatkan bau yang kurang sedap. Nah ini permisalannya jali sesau, nah, kawan yang buruk, kawan yang tidak memiliki akhlak. Artinya ya, bukan berarti kemudian tukang besi ini haram, tidak. Tetapi dalam artian wakilnya memang kalau kita berdekatan dengan dengan orang seperti itu, resikonya inilah minimalnya kita mendapatkan bau yang tidak enak. Nah ini permisalahannya rufqah sayyi'ah dengan rufqah hasanah. Pergaulan lingkungan yang baik dengan lingkungan yang buruk. Bahkan Ar-Rasul alaihi salatu, alaihi salatu wassalam pun bersabda, Ahlul ghanam, ahlul sakinah wal wakar, wa ahlul ibil, ahlul khuyala, wal fakhr, bahwa sungguhnya penggembala domba itu rata-rata itu sifatnya apa? Memiliki sakinah, ketenangan, telaten. Ini rata-rata penggembala kambing. Bahkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun pernah menggembalakan kambing Sementara untuk penggembala unta itu Karena memang unta ini hewan yang luar biasa yang apa namanya butuh untuk adanya syiddah dalam memelihara unta ini. Dijelaskan oleh para ulama, hewan saja bisa mempengaruhi manusia. Lah apalagi manusia. Hewan bisa mempengaruhi manusia, apalagi manusia. Sehingga kalau kita mau menjadi talibul ilm yang mutamayyiz, yang yang sukses, ya banyak duduk dengan talibul ilm yang seperti ini. Cari kawan-kawan yang mujtahid, yang memiliki ketelatenan dalam dan kesabaran dalam menghafal. Begitu juga cari seorang talibul ilm kawan yang memang pemahamannya bagus. Begitu juga fikira atihi dalam membaca kitab atau membaca nusus dia memiliki kiraah tayyibah. Kita minimalnya akan terpengaruh walaupun tanpa kita sadari Inilah peran dari lingkungan, pergaulan ini otomatis. Sehingga bukan seseorang yang imannya kuat itu kalau ada suatu tempat yang rusak kemudian dia merasa bisa yakin berada dalam keimanan yang kuat dengan masuk ke situ menyengaja tanpa ada sebab. Tapi orang yang imannya kuat adalah, orang yang imannya bagus adalah melihat suatu lingkungan yang rusak dia menjauh. Karena emang faktor dari lingkungan pergaulan orang-orang dekat ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Makanya seorang kisahnya pembunuh 100 orang, kisah dari umat terdahulu, mungkin antum insya Allah sudah mengetahui bagaimana salah satu syarat diterima taubatnya itu dia di, disuruh untuk hijrah dari kampungnya menuju kampung yang di situ kampung ini adalah orang-orang yang baik. Sebelum sampai di kampung yang dia mau hijrah, dia meninggal, kemudian ber berniza ada apa namanya? debat atau pertentangan antara uh, malakul rahmah dengan malakul adab antara malaikat rahmah dengan malaikatul adab yang malaikatul azab berpendapat orang ini masih belum sah taubatnya karena dia belum sampai kepada kampung tersebut maka dia berhak untuk ke anar. Adapun malaikat rahmah mengatakan malaikat rahmah mengatakan orang ini sudah sudah menempuh perjalanan walaupun walaupun apa namanya belum sampai maka kemudian diutus malaikat yang lainnya mereka akhirnya sepakat untuk diukur tempat kematian orang ini lebih dekat ke kampung yang dia tinggalkan atau kampung yang dia tuju. Yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa bumi ini di, di, diperintahkan untuk mendekat kepada kampung yang mau dia tuju. Syahidnya di sini seseorang saat mau bertaubat ya mencari bentuk kesungguhan taubatnya adalah mencari tempat atau hijrah. Kalau mau dia ingin bersungguh-sungguh dalam meninggalkan kemaksiatan, ini akan terasa sekali misalnya contoh kecil adalah seseorang yang mau bertaubat dari misalnya merokok, itu sangat sulit dia untuk bertobat dari merokok kecuali kalau dia meninggalkan kawan-kawan perokoknya. Akan sangat terbantu, sangat mudah sekali untuk kemudian dia bisa meninggalkan perbuatan merokok ini. 6. Taib. Wa qala hafizahullahu taala wa yajma'u hadha mujalasatu man tara hirsahu ala talabil ilmi. Yang juga termasuk dari ini adalah engkau ini duduk atau mengambil kawan dari orang yang engkau lihat bagaimana hirsnya, semangatnya dalam talabul ilm. Wadzalika li anna ashabaka laisu sawa' Yang demikian ini kenapa? Karena kawan-kawan kalian kita mengetahui itulah bule ilm itu nggak sama. Fahum yakhtalifun fi inayatihim bil ilmi. Mereka berbeda-beda dalam perhatian mereka terhadap ilmu dari sisi hifdzan wa fahman wa qiraatan wa muhafadatan ala awqatihim. Mereka itu ini insya Allah antum saksikan sendiri dalam wakilnya antum atau kehidupan kita sekarang. Kita bisa melihat mana orang-orang yang memang perhatiannya itu sungguh-sungguh dalam menghafal atau dalam memahami suatu permasalahan atau dalam membaca Al-Qur'an atau membaca hadis atau dalam menjaga waktu-waktu mereka. Ini kelihatan insyaallah. Wa tamayyuzan fi ta'abbudihim wa tamayyuzan fi sulukihim. Begitu juga tulabul ilm berbeda-beda satu yang lainnya dalam masalah bagaimana ibadahnya mereka. Tampak siapa yang ibadahnya itu tekun, menjaga arwatib, sholat-sholat sunnah, menjaga apa namanya puasanya, dan juga dalam suluk, dalam adab, dalam akhlaknya. Fahris ala antulazima man tash'ur annaka tastafidu minhu ilman wa khuluqan. Wa ziyadatan fi himmatika. Maka di sini dikatakan bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah untuk engkau ini mulazamah, artinya selalu berusaha mendekat dengan orang-orang yang engkau rasa kalau engkau duduk bersama orang ini, tastafid minhu, engkau mendapatkan istifadah, mendapatkan faedah darinya dari sisi ilmu ataupun akhlak ataupun dengan engkau duduk bersama orang ini menambah himmah dalam tolabul ilm. Nah, ini sangat membantu, ini termasuk salah satu sebab terbesar membantu seorang talibul ilm dalam mendapatkan ilmu terutama al-mubtadi yang masih belum mengetahui bagaimana dia menempuh marhalah talabul ilm, ini sangat terbantu kalau dia mendapatkan kawan atau rekan yang sifatnya seperti ini. Ya, hafalannya luar biasa, semangat, ibadahnya rajin, akhlaknya luar biasa mulia. Ini sangat membantu min a'damil asbab. Taib. Al-amru sabi' Perkara yang ketujuh, mujahadatun nafsi wa adamil ya'as. Nah, ini penting juga. Artinya mujahadatun nafas melawan hawa nafsu dan untuk tidak putus asa. Untuk tidak putus asa. Kita mengetahui bagaimana imam min aimati sunnah min a'immatil muhaddithin asbatun nas fi syu'bah Muhammad bin Ja'far al-mulaqqab bi Gundar disebutkan oleh uh, al-muarrikhin dalam kitab-kitab tarikh Muhammad bin Ja'far Kenapa kok diberi lakop Gundar? Karena dia dulunya sering apa namanya? Eh, sering mengganggu, sering berbuat keonaran. Disebutkan bahwa Gundar ini Muhammad bin Ja'far itu memiliki syekh minal ghoflah, Sedikit mughaffal. Tetapi karena sabar dan tidak putus asa, disebutkan di beberapa termasuk di siara alam Nubala bagaimana Muhammad bin Ja'far ini Gundar ini zata yaumin ja'a bisamak ila ahlihi faqala lahum aslihu datang ke rumahnya membawa ikan kemudian disuruh untuk dibersihkan untuk disiapkan apa namanya untuk dimakan faja'ahun naum fanam maka kemudian uh, datang apa ngantuk rasa kantuk kemudian dia tidur falattahu yadahu bisamak maka saat tidur ini keluarganya kemudian mengoleskan ikan ini, bau ikan ini di tangannya. Falam mastai qala lahum aina samak? Qalu qad akalta. Fa fadaka, dzaka? Syumma yadak. Cium tak. Maka saat bangun kemudian ini Gundar bertanya kepada keluarganya, "Mana ini ikannya ini?" Sudah kamu makan, lo kok bisa? Coba cium tangannya. Nah, dicium tangannya, Sodaktum, walakin nilam azal jauhan. Benar kalian, tapi kok bisa ya? Saya ini masih lapar. Dia merasa kayaknya dengan adanya bau ikan di tangan ini oh, berarti memang saya sudah makan. Padahal ini dikerjai, kasarannya seperti itulah kasarannya dikerjai sama keluarganya, diolesi tangannya dengan bau dengan bau ikan. Saat bangun kemudian dikatakan sudah makan, tapi kok saya ini masih lapar ya. Nah, disebutkan nih, eh, di dalam beberapa kutub siar tentang Muhammad bin Ja'far, tapi bagaimana kemudian dia tidak putus asa dalam tolabul ilm. Karena yulazim syu'bah kam sana? Hah? Isrun sana, 20 tahun sabar, tidak putus asa. 20 tahun akhirnya ya itu Allah tidak akan menyanyiakan upaya dan jerih payah dari seorang manusia. Yang penting banyak berdoa, ikhlas, ada mulias, jangan putus asa. Akhirnya menjadi orang asbatun nas fi syu'bah. Orang yang paling sikoh kalau sudah tentang hadisnya Syu'bah, Syu'bah ini Amirul Mu'min fil, fil hadis. Ini Muhammad bin Ja'far dengan sifatnya yang tadi itu dulunya sudah musyagib, kadang sering berbuat onar, ternyata ada sedikit goflah, toh ternyata dengan sabarnya tidak putus asa Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Menjadi orang yang paling sikoh. Kalau sudah permasalahan hadisnya Syu'bah. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Qala hafizahullah taala wa yastaslim ba'dul mubtadi'in fi talab fi awwali marahilihi. Sebagian dari para mubtadi'in tulabul ilm ya kita semua ini mubtadi'in. Ana dan ya para kita semua ini mubtadi'in. Jangan disangka yang sudah belajar 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah kemudian tidak. Kita semua mubtadi'in pasrah, sudah menyerah. Sebagian mubtadi ini menyerah di dalam pertama kali dia belajar. Ya'jaz an hifdhi matn. Pertama dia merasa itu kemudian gak mampu untuk menghafal. Menghafal matan, berat sekali. Fayastaslim wa yai'as. Menyerah kemudian putus asa akhirnya wayajaz an ikmali kita kitabin fayad'uf akhirnya dengan itu dia merasa lemah untuk meneruskan menyelesaikan membaca kitab tertentu misalnya maka dia menjadi lemah au ya'juz an fahmi darsin kana yahduruhu fayazubu anhu wa yaghfal anhu nah ini ini hati-hati dengan al-ya'as apa namanya berputus asa. Fala asmin rahmatillah illa kaumul kafirun. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka jangan kita untuk berputus asa. Yang dengan putus asa ini akhirnya menyebabkan akhirnya karena orang sudah merasa tidak mampu, ya akhirnya dia tidak tidak bisa. Karena sejak awal dia sudah merasa tidak mampu, putus asa. Mentalitas yang mempengaruhi. Coba kalau dia jadikan mentalnya, bukan artinya kemudian pede ya, bukan. Tetapi dia tidak putus asa, terus mengharap rahmatullah. Nah, ini penting. Dan kita yakin sudah, walladina jahadu fina dianahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ini ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala yang berbicara yang artinya kalau berbicara tidak akan tidak ada kebatilan sama sekali, pasti benar. Yang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalanku, menginginkan sesuatu dalam permasalahan agama ini, lanah diannahum subulana. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan bukakan, kami akan berikan hidayah, ber, dibukakan pintu untuk menuju jalan-jalan tersebut. Sehingga jangan putus asa, tinggal ditunggu hasilnya. la astashilanna sa'ba au udrikal muna famangqadatil amalu illa lisabiri ini seorang talibul ilmi harus menjadi ini sesuatu yang berat itu di, dibuat mudah jangan dalam artian dibuat mudah ini jangan putus asa sampai dia mendapatkan keinginannya famangqadatil amalu cita-cita harapan itu tidak akan tunduk kecuali oleh orang-orang yang bersabar Wajalna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina e, gimana? Ha? Yukinun. Naam. Kita jadikan dari mereka itu a'immatul huda, para imam. Bagaimana seseorang itu menjadi imam? Itu lama sobaru, sabar tidak terburu-buru, tidak putus asa. Tunggu sudah hasilnya. Janji Allah, kita pasti yakin. Ini syaratnya. Mereka bersabar dan yakin. Nah, yakin dengan janji Allah. Nah ini penting untuk kita tidak putus asa. Wala syakka an hadha mimma la yambagi an yakuna fi talibil ilm. Maka yang pasti demikian ini kita tidak tidak ragu bahwa yang demikian ini tidak layak, tidak pantas untuk terjadi pada seorang tolibul ilm. Mudah putus asa yang akhirnya dengan itu dia merasa tidak mampu. Fa'alaika an tujahid nafsaka walladina jahadu fina diannahum subulana maka wajib atas engkau wahai tolibul ilm untuk berjihad melawan hawa nafsumu untuk tidak menyerah, tidak putus asa. Kita telah melewati pembahasan yang sebelumnya bagaimana pula seorang tolabul ilm tolibul ilm dituntut untuk banyak berdoa. Artinya bukan hanya sekedar ini saja, perkara-perkara yang telah lewat pun ini juga di, dijalani bersamaan dengan ini. Artinya kita bersungguh-sungguh tapi sebab-sebab lang yang lainnya juga dijalani. Nah, wa idza alimallahu annaka tujahid nafsaka lis wal musabarah fa'abshir fa'abshir minallah bima yasurruk nah ini sudah yakin sudah kalau apabila Allah telah mengetahui sesungguhnya engkau ini berjihad melawan hawa nafsu dalam rangka sabar dan menyabarkan diri abshir bergembiralah yakin sudah minallah bima yasurruk yakin sudah absyir bergembira apa-apa yang nanti Allah akan bukakan terhadap kita semua dengan apa-apa yang menggembirakan buat kita. Artinya kalau kita bersabar, tekun, pasti sudah Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu yang kita inginkan ini insya Allah biiznillah. Nah, makanya kata Ibnul Qayyim, man wuffiqa lid du'a fal yubshir annahu sayustajab tapi ya artinya, katanya Ibnu Qayyim, barang siapa yang bisa diberi taufik untuk bisa berdoa, mendapatkan taufik untuk berdoa, bergembiralah, yakin bahwa doanya pasti akan dikabulkan. Karena Allah sudah berjanji. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Ini janji Allah maka tinggal ditunggu aja janji ini dengan keyakinan kita dan kesabaran kita. Nah, ini perkara dalam perkara agama ini kalau kita sudah meyakini tentang Al-Qur'an, tinggal ditunggu saja, tapi ya butuh kesabaran pula saat menunggu. Karena sesuatu yang bagus hasil itu ya tentunya teraih dicapai dengan sesuatu yang susah. Fa'inna ma'al usri yusra. Makanya kata para ulama, sunnatullah kalau ada mendapatkan kesusahan, yakinlah berarti di situ ada kemudahan. Kalau kita mendapatkan kesusahan, mendapatkan rasa capek ataupun musibah atau yang lainnya, tinggal ditunggu depannya ini ada sesuatu yang luar biasa. Fa inna ma'al usri yusra. Diulang dalam surat ini dua kali. Fa inna ma'al usri yusra. Berarti kita seharusnya kalau ada musibah atau rasa berat tidak bisa hafalan terus. Aduh, ini ini ini salah satu alamatul bisyarah. Alamat sudah. Berarti kemudian setelah ini kalau kita sabar pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi tinggal sekarang kita mau sabar dan yakin. 6. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalul jihadi an yujahidar rajulu nafsahu wa hawa. Katanya eh, Al-Mu'alib di sini menukilkan hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam seutama-utama jihad adalah seseorang yang berjihad melawan dirinya dan hawa nafsunya. Di sini disebutkan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh al bani di Sahih Al-Jami' as sahir enam Wa sallallahu alaihi wasallam innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu tahallum wa man yataharral khaira yu'tahu. Wamannya yatawakka syarra yukah. Katanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, beliau bersabda, sesungguhnya innamal ilmu bit ta'allum. Artinya wazan bah, dalam bahasa Arab itu eh, wazan tafa'ul itu ada makna masyakoh. Ada makna berat. Ada makna butuh kesungguhan. Di sini dikatakan innamal ilmu bitaalum artinya kalau sudah dikatakan ta'allum sungguhnya ilmu itu didapat dengan perjuangan dan kerja keras yang capek. bitaalum itu belajar tapi ada perjuangan, ada unsur masyakoh. Nah ini kalau mendapatkan ilmu ya harus seperti ini. Wa innamal hilmu bitaalum Sifat hilm, sifat uh, tenang, sifat apa namanya taani memiliki uh, pemikiran yang yang halib itu dengan bitahallum artinya belajar melihat bagaimana orang-orang al-hulama itu menjadikan sifat hilmnya mereka itu menjadi prioritas ada unsur masyakoh artinya kalau mendapatkan ilmu ya harus belajar dengan sungguh-sungguh kalau mau mendapatkan ataani sifat yang uh, santun, ini pun butuh perjuangan kita untuk belajar bagaimana adab, bagaimana akhlak. Waman yataharra al khair. Barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh dalam mendapatkan al khair kebaikan, itu pasti akan dikasih. Yuk tahu, pasti akan dikasih. Dan waman yatawakka asyar dan barang siapa yang berusaha menjaga dirinya dari kejelekan, yukohu, pasti akan dijaga. Ini hadis ini disebutkan di sini Hasanahu Al Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Jami as -Sawir. Hadis yang tadi yang pertama dengan nomor 1099 adapun hadis yang kedua ini dengan nomor 2328. Qala al-muallif rahimah hafizahullahu taala yaqulu Abu Hilal al-Askari rahimahullahu taala. Ini salah seorang dari aimmatus sunnah. Imam min aimmati ahli sunnah wal jamaah berkata menceritakan bagaimana dirinya dulu. Wa kana al-hifdzu yata'adzaru alayya hina ibtada'tu arumuhu. Dulu menghafal ini sesuatu yang ta'adhar, artinya sesuatu yang kayak berat, mustahil, susah sekali. Hina ibtada'tu. Pertama kali aku memulai. Memang ini kerasa kalau misalnya antum perhatikan bagaimana sejarah kita dulu belajar, pertama kali belajar itu pasti akan mendapatkan kesulitan dan ini berlaku pada segala hal Seseorang memulai suatu perkara pada awalnya itu susah dan kemudian pasti kemudian salah atau keliru. Ini suatu yang biasa. Kita terjatuh atau seorang anak itu saat belajar naik sepeda bagaimana dia berusaha jatuh bangun ini suatu yang biasa dan suatu yang normal tapi kalau dia sabar nah ini tidak putus asa akhirnya Allah bukakan Thumma awatuhu nafsi tapi kemudian aku biasakan diriku. Nah, ini penting ya, membiasakan diri terus. Ila an hafidtu qasidata ru'bah. Wa qatimul a'mak khawil mukhtarak fi Kosidah Qasidah, syair nah, dengan judulnya Qatimul a'mak khawil mukhtarak bagaimana perjuangan seorang Abu Abu Hilal Al-Askari. Pertama kali dia untuk menghafalin susah sampai dia membiasakan dirinya tidak putus asa dalam sehari bisa meng, atau dalam semalam bisa menghafal qasidah ini wahia qaribun min mi'atai baitin antum perhatikan syair Arab dulu ada 200 bait dalam semalam bisa dihafal oleh Abu Hilal Laskari. askari Yang pertama, sama dengan kita. Pertama belajar itu rasanya menghafal susah. Ini, ada mulyas. Tidak putus asa. Natijahnya akan kita saksikan. Asobru kasiber, Siber, tahu siber antum ya? Siber ini apa? Jadam. Kalau orang sini bilang jadam. Ini ada suatu semacam kayak jamu atau obat pahit sekali rasanya ini. Nah ini asober kasiber. Sabar itu seperti ini. Seperti siber. Siber ini eh, jamu yang pahit sekali rasanya. Murun nada madaikuhu. Rasanya itu pahit. Wa awakibuhu ahla minal asal. Nah ini sober. Rasanya itu pahit pertamanya, tetapi hasilnya awaki buhu itu lebih manis dari madu. Dan ini insya Allah mungkin kita rasakan kalau kita ditimpa suatu musibah atau kesusahan, kita apa melawan hawa nafsu kita, berusaha sabar sampai pada puncaknya kemudian kita bisa melewati luar biasa ketenangan hati dan apa namanya rasa hati ini tidak ada yang bisa mengalahkan hasil dari sabar. Waqad akhbarani ba'du kibarisin annahu ka annahu kana hunaka rajulun ini seorang al-muallif sekarang menceritakan uh, dia melihat atau me, di, dikhabarkan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang yang sudah tua. Karena hunaka rajulun fil haramil maki. Dulu ada seorang di haram maki, di Masjidil Haram, di Mekah. Qadima muhajiran, datang berarti dari negeri lain dalam rangka hijrah. Wa kana lisanuhu ajamian. Dan dulu eh, dan lisannya itu lisannya ajami orang asing. Kalau ngomong kelihatan ini lisannya lisan orang asing. Yakul fakana idza qara al-Qur'an rafa'a sautahu li yu'alij harakata lisanihi. Dulu kalau membaca Quran orang ini mengangkat suaranya dalam rangka membenarkan harokat lisannya fi nutakil al ahrufil arabiyah dalam mel, me, apa nutak uh, huh? Ah? apa nutak me, mengucapkan huruf-huruf arabiyah Yakul katanya orang yang mengkabarkan ini fakunna nata'adza min nabarati sautihi al mutadakhilah dan dulu kami ini merasa terganggu dengan panjang pendeknya suaranya ini loh suaranya orang ajami kalau ngomong bahasa Arab, kalau baca Quran itu apalagi dikeraskan suaranya, ini sangat mengganggu. Wa ba'da muddatin minaz zamani asbahna natasyawwaq li sama'i qiraatihi idza qara'a. Nah, setelah lewat zaman berlalu, akhirnya kita ini orang-orang yang mendengar yang dulu merasa terganggu itu akhirnya rindu untuk mendengarkan bacaannya orang ini. Artinya menunjukkan luar biasa, bacaannya yang dulu membuat orang terganggu, menjadi bacaan yang akhirnya dirindukan oleh orang untuk mendengarkannya. Buah dari apa? Sabar dan ada muliaas. Taib, ilahuna insyaallah darsuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.